بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم التعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجيسنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المحدثين والفقهاء والعلماء والعلماء والعلماء العاملين ثم إلى روح الإمام أحمد بن زين الدحلان وإلى أرواح الدين أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين وأما التي تصيبه عند الموت فالأولى أن يموت ذليلا والثانية أن يموت جائعا والثالثة أن يموت عطشانا ولو سقي بحار الدنيا ما روي ini meneruskan daripada hadis yang sudah dibacakan di minggu yang lalu. Di situ dikatakan barang siapa yang menjaga salat maka Allah akan memberikan kepada kepada dia lima perkara. Kemarin sudah dibicarakan semuanya dan barang siapa yang meremehkan tidak menghiraukan atau mengakhir-akhirkan salat agabahullahu maka Allah akan menghukum dia bi khamsa asyarah uqubah dengan 15 hukuman yang mana kemarin dibagi 6 hukuman sitin fid dunya 6 hukuman ada di dunia wasalas indal dan ketika dia meninggal wasalasin inda dukhulihi fil gabri dan tiga hukuman itu ketika dia masuk di dalam kuburan wasalasin indaliga ligai dan tiga hukuman ketika dia bertemu dengan Tuhannya yakni ketika di hari kiamat enam hukuman yang ada di dunia kemarin sudah yaitu diantaranya akan diambil akan dicabut sama Allah daripada umurnya dan akan dihapus daripada tanda orang-orang soleh di wajahnya dan semua amal yang dia kerjakan Allah tidak akan mengganjarnya dan juga di situ termasuk hukuman yang di dunia yaitu Allah tidak akan mengangkat doanya sampai ke langit yang kelima dia tidak akan tidak akan dapat bagian daripada doa orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu kalau berdoa bukan doa untuk dirinya sendiri, dia juga mendoakan saudaranya muslim. Karena itu ketika orang ketika orang-orang soleh tadi mendoakan orang yang selalu meninggalkan sholat, orang-orang yang selalu meremehkan sholat, dia tidak akan kebagian daripada doa-doa orang soleh. Dan yang terakhir hukuman yang di dunia dan ini adalah yang paling parah yaitu takhruj ruhuhu bi ghairi imanin. Keluar rohnya di dunia ini dengan tanpa membawa iman yang artinya mati dalam keadaan suul khatimah naudzubillah min dalik Ini enam hukuman bagi orang yang meremehkan salat di dunia. Sekarang kita akan membaca sisa daripada 15 hukuman tadi. Wa ammallati tusibuhu indal maut dan adapun allati yang tusibuhu menimpanya itu orang yang mutahawin ala salat, orang yang meremehkan salat. Menimpanya indal maut ketika meninggal, ketika mati. Falula yang pertama ayyamuta dalilan dia akan meninggal dalam keadaan hina meninggal dalam keadaan hina seperti contohnya dia meninggal dalam keadaan membusuk tidak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya meninggal dalam keadaan terbuka terbuka auratnya meninggal dalam keadaan tidak diketahui sehingga sudah hancur tubuhnya dia akan dihinakan Allah ketika meninggalnya. Alhamdulillah min dalik. Ini yang pertama ketika meninggal dia meninggal dalam keadaan dalil hina. Wasania dan yang kedua ayamu tajaian dia akan meninggal dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan bisa diartikan dia lapar sehingga dia meninggal atau dia bisa diartikan dia kena penyakit akhirnya sama dokter dilarang untuk makan makanan sehingga dia cukup makan dengan makanan yang ringan atau minum dengan minum yang sedikit sehingga dia badan dia semakin kurus dan akhirnya dia meninggal ini hukuman bagi orang yang mutahawin ala salah yang ketiga ayyamuta arsyanan dia akan meninggal dalam keadaan kehausan haus yang sangat katanya kehausan ini bukan kehausan kalau dikasih air langsung dia lega merasa segar enggak katanya di sini walau sugia seandainya dia diberi minum biharod dunia seluruh seluruh daripada lautan yang ada di dunia ini marowiya dia tidak akan merasakan kesegaran dia akan tetap merasa kehausan min aceh dia tetap akan merasa kehausan ini jadi orang yang apa ketika dia itu meremehkan sholat masuk waktunya sholat di akhir-akhirkan wis nanti wis nanti nanti sampai keluar waktunya atau bahkan dia menganggap sholat itu sesuatu hal yang boleh diakhirkan begitu saja dia lebih mementingkan urusan dunia dia lebih mementingkan naudzubillah min dalik daripada urusan-urusan maksiat salatnya tidak dirokan maka orang ini akan meninggal dalam keadaan kehausan yang sangat seandainya lautan yang ada di dunia semuanya ini dia minum dia tetap akan merasakan kehausan Wa ammallati tusibuhu fil gobri Dan adapun Allati yang tusibuhu menimpanya itu orang yang mutahawin ala sholah Orang yang meremehkan sholat Fil gobri di dalam kuburannya Kalau tadi ketika meninggalnya Sekarang apa yang akan dia hadapi ketika di dalam kuburan Apakah cukup ketika di dunia dihukum Terus ketika meninggal dihukum, nah, sampai dia di kuburan pun dihukum. Wa mallati tusibu fil qabri dan ada pun yang menimpanya ini orang yang mutahawin ala sholat, orang yang meremehkan sholat. fil qabri di dalam kuburannya, fal ula yang pertama yudayyigullahu alaihil qabra hatta takhtalifa adla'uh Allah akan menyempitkan kuburannya sampai menjadikan adla'uh tulang rusuk tulang rusuknya dia remuk nempel jadi satu ini dia akan mendapatkan himpitan kubur kalau berbicara tentang himpitan kubur yang mana dikatakan doh totil gobri itu himpitan kubur itu akan dirasakan semua orang yang meninggal. Siapapun dia, tidak akan selamat yang namanya dengan himpitan kubur. Semuanya akan dihimpit dengan kuburan. Cuman di situ dibedakan antara orang kafir dengan orang fajir dan orang mukmin. Kalau orang kafir dan orang fajir Orang yang kafir dan orang yang jelek, orang yang selalu berbuat maksiat, dia akan merasakan himpitan kubur itu seperti yang ada dalam kitab ini yaitu anggota tubuhnya pundak yang sebelah kanan dan pundak yang sebelah kiri akan dijadikan satu, diremuk sama kuburan itu. Hancur badannya. Itu bagi orang yang kafir atau orang yang fajir selalu berbuat maksiat. Adapun orang yang mukmin, dia tetap akan mendapat himpitan kubur. Cuman himpitan kubur itu seperti seorang ibu merangkul anaknya. Di anak dirangkul ambil ibu, eh, walaupun dihimpit, cuman enak. Anak itu akan tidur. Kuburan juga sama. Ketika orang mukmin masuk dalam kuburan, dia akan mendapatkan himpitan kubur. Cuman himpitannya itu enak empuk. Eh, mungkin dia akan tidur nanti ketika dihimpit dengan kuburan. Nah, cuman di situ diperkecualikan orang-orang ada beberapa orang yang selamat daripada himpitan kubur di antaranya orang yang meninggal di hari Jumat. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat katanya dia diselamatkan daripada himpitan kubur. Itu yang pertama hukuman orang yang mutahawin ala sholat Orang yang meremehkan sholat Allah akan menyempitkan di kuburannya sampai diremuk itu tub, tub, apa, tulang rusuk tulang rusuknya. Wasani ada yang kedua yugadu alaihi fi gobrihi yatagallabu alal jamri lailan wa naharon yugadu akan dihidupkan alaihi kepada dia fi gobri di kuburannya yatagallabu alal jamri seakan-akan dia itu dipanaskan di atas bara api lailan wa naharon baik di malam hari atau di siang hari yang artinya dia akan dibakar sebelum dibakar di, eh, di neraka nantinya dia akan dibakar di kuburan sebelum dia nanti dibakar di api neraka diceritakan ada seorang saudara laki yang mengubur saudara perempuannya dengan beberapa orang yang lainnya. Situ ceritakan an ba'di salaf ada ukhtan lahu matat. Dia mendatangi jenazah daripada saudara perempuannya yang meninggal. Ketika dikubur dia ikut hadir. Fasaqata lahu kisun Fasakato kisun minhu Maka jatuh kisun minhu fihi malun Jadi ada kain yang di dalamnya harta Uang berupa dinar atau dirham itu Kalau mereka itu membawanya dengan kain gitu Taleni sama tali Dibawa gini Jatuh itu uang ketika dia ikut ngubur atau dia kaget ketika saudaranya dikubur ketakutan, uangnya jatuh nggak merasa dia. Falam yashur bihi ahad, tidak ada yang mengetahui kalau uangnya jatuh. hatan sorafaan gobriha sehingga orang semuanya pulang. Mereka pulang dan orang yang jatuh dari uangnya itu pulang dari kuburannya. sumadakarau kemudian dia ingat loh, uang saya mana? La ilaha illallah Oh iya uang saya jatuh Di dalam kuburan Akhirnya Faraja ila gobriha Saudaranya tadi kembali ke kuburan Untuk apa? Fana basyahu Menggali itu kuburan Digali mau diambil itu uang yang jatuh Fawajadal gober kemudian ketika dia menggali setelah mereka orang-orang yang ikut mengantarkan jenazah pulang digali ternyata di dalam kuburan itu yasailunaron menyala-nyala api di dalam kuburan tadi. Faradat turab alaiha kemudian orang tadi saudaranya tadi mengembalikan tanah ditutup lagi. Ketakutan ini saudaranya. Faraja'u ila ummihi bakian hazinan Kemudian saudaranya tadi pulang, pulang ke rumah dalam keadaan menangis-nangis dan dalam keadaan sedih. Kenapa saudaranya seperti ini? Fagala bertanya kepada ibunya. Karena ini saudaranya tinggal sendiri, saudara perempuannya tinggal bersama ibunya. Ya ummah, wahai ibuku, akhbirini an ukti kabari. Kenapa saudaraku ini? Apa yang dilakukan? Wa makana ta'amalu apa yang dikerjakan oleh saudaraku perempuan ini? Ibunya bingung. Qalat wa mas'aluka anha. Kenapa kamu tanya seperti ini? Kok kamu menangis? Kok kamu dalam keadaan sedih seperti ini? Qala ya ummi, wahai ibuku, raaitu gabraha yastailu 'alaiha ron, Wahai ibuku, aku telah melihat di dalam kuburannya itu menyala-nyala api. Gala akhirnya saudara tadi melihat ibunya Fabakat menangis ibunya karena dia merasa sedih anaknya diadab sebelum di neraka. Wagalat akhirnya berkata itu ibu ya waladi wahai anakku kanat ukhtuka tatahawanu bis salah memang saudara perempuanmu itu selalu meremehkan salat dia selalu melihat televisi, sinetron mengakhirkan sholat. Dia selalu mendengarkan musik, akhirnya mengakhirkan sholat. Waktu akhir an waktiha dan dia mengakhirkan daripada waktunya sampai keluar itu sholat dalam pada waktunya. Ini orang yang mengakhirkan sholat Hukumannya seperti ini Padahal dia masih sholat Cuman dia mengeluarkan sholat pada waktunya Apalagi orang yang tidak sholat Gimana keadaannya nanti di kuburan Sekarang kita lihat Sholat itu Ibaratnya kalau dia Lagi tidak susah Lagi uh, Lagi apa dia itu uh, Apa tenang Baru sholat Kalau sibuk Sholat nomor dua ini orang yang mengakhirkan sholat hukumannya seperti ini Apalagi orang yang meninggalkan sholat Fanas'alullah ta'ala yu'inana Alal muhafadha alaiha fi awgatiha Mudah-mudahan Allah ya, Menjaga kita Daripada Selalu menjaga sholat Dan mengerjakan sholat pada waktunya Itu diantara hukuman ketika di kuburan Yang ketiga yusallatu alaihi fi gobrihi su'banun ismuhu asyuja'ul agra' yadribuhu ala tadyi'i salawati wa yastaghriqu ta'dibuhu bimiqdari awqatis salawat yang ketiga Allah akan menjadikan di kuburannya yusallatu dikuasai alaihi kepada dia fi gobrihi di kuburannya su'banun ular yang besar atau diartikan ular kobra. Ular kobra yang besar yang namanya Asyujaul Agra. Nama ular itu Syujaul Agra. Diceritakan itu Syujaul Agra ular yang akan mematok orang yang selalu meninggalkan sholat atau mengakhir-akhirkan sholat itu katanya Syujaul Agra itu ainahu minnar dua matanya itu dari api menyala gitu wa atfaruhu min hadid kuku-kukunya itu dari besi panjang kukunya kullu dhufrin masirata yaumin panjangnya itu seperti perjalanan satu hari yukallimul mayyit mengajak bicara sama mayit yang meninggalkan sholat tadi fayaqulu dia berkata ana syuja'ul agra aku ini syuja'ul agra wa sautuhu mithlur al-ghasif suaranya itu seperti bledek yang menyambar ini belum diadab belum dipukul sudah ketakutan ini ya gulu amarani rabbi an adribaka ala tadhi'i salati subhi ila tulu'i syams. Katanya aku diperintahkan sama Tuhanku untuk mematok kamu Kenapa? Karena kamu meninggalkan sholat subuh sampai keluar waktunya. Dan aku diperintahkan untuk matok kamu karena kamu meninggalkan sholat duhur sampai keluar pada waktunya. Aku diperintahkan Allah untuk matok kamu untuk meninggalkan sholat asar sampai keluar waktunya dan seterusnya. Akhirnya itu sujaul agrok akan mematok itu orang yang meninggalkan salat. Fakullama dharabahu dharbatan setiap dia dipatok sekali yaghusu fil ardi sab'ina dira'an dia akan tenggelam mendelep ya dia akan nyungsep ke kuburan di dalam tanah tadi itu sab'ina dira'an 70 dira' 70 lengan sekali patokan fala yazalu fil ardi maka dia akan berada di dalam kuburan tadi muadzaban ila yaumil qiyamah akan selalu diadab sampai hari kiamat tergantung dari para salat yang dia tinggalkan kalau yang salat yang dia tinggalkan begitu banyak maka dia akan selalu diadab sampai selesai daripada hukumannya ini bagi orang yang meninggalkan salat Pernah diceritakan sama Al-Habib Salim Asyatiri dulu waktu dia ziarah Kejadian nyata terjadi di timur tengah sana Ketika jenazah mau dikuburkan Orang yang menggali kuburan Setiap kali menggali kuburan Dia mendapatkan ular yang menganga jadi mulutnya sudah terbuka. Digali ternyata ternyata ada ular, ditutup lagi. Sampai jenazahnya datang, gali lagi, ternyata dapatkan ular, ditutup lagi sampai menggali sembilan kuburan. Setiap digali didapatkan di situ ular yang menganga, ular kobra. Akhirnya kesulitan mereka sudah menggali berkali-kali kok masih tetap ada ular diambil itu ular tidak ya, ada cara lagi dimasuki sama orang yang ngerti ular diambil itu ular dimasukkan jenazah keluar ular yang lain mematok di hadapan masyarakat yang ketika itu hadir dalam jenazah. Sampai mereka itu katanya yes ma, mereka mendengar daripada remukan-remukan daripada ular itu di hadapan mereka. Ini ternyata diteliti Orang itu selalu meninggalkan sholat Selalu meremehkan sholat Ini bukan omong kosong ini Bukan dongeng Ini kejadian nyata Ini hadis Nabi Itu yang akan dia dapatkan nanti ketika dia di dalam kuburan Ada tiga hukuman yang ketika dia di dalam kuburan yaitu dapat himpitan kubur yang kedua dia akan dibakar di kuburan sebelum di neraka dan dia akan yang ketiga yaitu dia akan dikuasai di dalam kuburannya dengan ular-ular kobra yang besar wa amal tusibu inda dan adapun yang menimpa orang yang mutawin ala sholah indalika irabbi ketika bertemu dengan Tuhannya mak cukup adab di kuburan ketika bertemu dengan Tuhannya dia diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatan tanpa ada kehendak dari, dari dirinya sendiri tanpa ada usaha dari dirinya sendiri dia diciptakan yang asalnya tidak ada menjadi ada yang asalnya dia tidak bisa menghirup udara, dia bisa menghirup udara. Dia diberi kenikmatan yang begitu banyak, diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, dia tidak mengerjakan sholat. Nah, ketika bertemu dengan Tuhannya, apa yang akan dia hadapi? Wa malati tusibu indaliko irabbih idan syaqqatis sama'u ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dar'uha سبعون ذراعا فيعلقها في عنقه katanya ketika dia bertemu dengan Tuhannya idan di sama ketika langit sudah pecah sudah terbuka itu langit ya'tihi malakun akan mendatangi dia malak seorang malaikat wa biyadihi silsilatun malaikat tadi membawa rantai yang begitu besar Daruha yang mana ukurannya itu rantai sab'una dira'an 70 lengan. Jadi panjang rantai itu. Fayu'alliguha fi onugih. Itu rantai akan dikalungkan kepada orang yang selalu meninggalkan sholat. Summa kemudian setelah dikalungkan yudhiluha fi famih akan memasukkan itu rantai tadi ke mulutnya dicecelno yang cangkeme ya dimasukkan ke dalam mulutnya wa yukhrijuha min duburih dan akan dikeluarkan melalui duburnya dia melalui jalan belakangnya dia jadi lebokno mulut dikeluarkan lewat dubur wa huwa yunadi dan malaikat tadi memanggil berkata kepada orang yang meninggalkan salat tadi. ada jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Ini ketika ketemu sama Tuhannya sebelum digeret seperti kambing dia digeret ditaleni. Kalau kambing ya ketika dari tempat pembelian kambing mau dibawa tempat penyembelian kambing kan ditaleni, digeret. Ini juga sama. Orang yang selalu meninggalkan sholat nanti di hari kiamat ketika mau bertemu dengan Tuhannya, ketika mau diminti minta pertanggungjawaban sama Tuhannya, sama Allah, dia akan ditaleni dengan rantai yang mana rantainya itu panjang sekali sabuna diroan selain dikalungkan di lehernya itu rantai akan dimasukkan ke dalam mulutnya dikeluarkan melalui duburnya dan digeret itu orang diajak bertemu dengan Tuhannya berkata Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma lau anna halgotan minas silsilati wagaat al ardi la ahrogotha." Katanya seandainya satu rantai, kan rantai itu berarti lingkaran-lingkaran gitu. Satu lingkaran itu minas silsilati daripada rantai wagoat alal ardi seandainya jatuh ke bumi lah lahragadha akan membakar semua apa yang ada di dunia ini. Yopo. Ya, ya, model itu gimana nanti orang yang meninggalkan sholat itu? Itu ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Yang kedua, asaniyatu ketika bertemu dengan Tuhannya layan durullah ilaih. Allah tidak akan menghiraukan dia. Ini maksud sini apa Allah tidak melihat dia, tidak menghiraukan dia, yakni Allah murka dengan dia, Allah marah dengan dia. Wasali satu dan yang ketiga la yuzakkihi walahu adabun alim dia tidak akan diselamatkan Allah tidak akan menyelamatkannya daripada azab neraka walahu adabun alim dia akan merasakan daripada azab Allah yang sangat pedih ini hukuman ketika dia bertemu dengan Tuhannya dia akan merasakan daripada hal-hal yang telah disebutkan di situ di sini hadisnya mengatakan seperti ini ada beberapa riwayat yang mengatakan wa amalati tusu tusibu inda khuruji min qabrih dan adapun yang menimpa orang tadi yang meninggalkan salat yang mutahawin ala salat dia akan bertemu dengan Tuhannya ketika di hari kiamat dia akan diberi hukuman tiga hukuman yaitu yang pertama fasidatul hisab sangat lamanya daripada hisab karena nanti di hari kiamat itu orang yang dilamakan hisabnya ya, diceritakan umat-umat yang terdahulu umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad saking lamanya dia belum dihisab sampai lari-lari dia minta syafaat supaya dicepet-cepetkan. Ayo wis cepet hisab, ayo diperhitungkan amal kita sehingga kita tahu masuk neraka atau masuk surga. Kenapa? Karena di padang mahsyar nanti itu dia diibaratkan matahari itu satu jengkal. Di situ ada orang yang akan kelelep dengan keringatnya. Di situ Allah akan mengadab orang dengan lamanya hisab itu dia akan merasa kena adab sama Allah sebelum nanti diperhitungkan sama Allah dan masukkan neraka. Sampai-sampai orang-orang fajir, orang-orang kafir itu sampai mengatakan, "Ya Allah, sudah hisap kami walaupun kita harus ke neraka." Saking lamanya daripada hisap. Orang-orang yang mutahawin ala sholat ini mereka akan merasakan lamanya daripada hisap perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di situ beberapa riwayat mengatakan dia akan mendapatkan suhtullah yaitu murka dari Allah Allah marah kepada dia dan yang terakhir wadukhulun nar dia akan masuk ke dalam api neraka ada riwayat yang lain ketika dia datang di hari kiamat wa ala wajhi salah satu asturin di atas wajahnya tertulis tiga barisan tiga tulisan yang mana satu tulisan yang di atasnya ya mudhayya'a haqqallah Tulisan yang pertama, barisan yang pertama tertulis wahai orang yang menghilangkan daripada hak-hak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua akan ditulis ya makhsusan bi ghadabillah. Wahai orang yang dikhususkan dengan murka Allah dicap ambil Allah. Yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallah fa'ayisil yawm min rahmatillah. Katanya sebagaimana kamu meninggalkan daripada fid dunya di dunia hak Allah daripada hak-hak Allah fa'aisil yawm maka putus asalah sekarang hari ini min rahmatillah daripada rahmat Allah dia tidak akan dapat rahmat Allah dicap, distempel di wajahnya dengan tiga tulisan tadi langsung ketok malaikati melbun rokok, melbun rokok dicap sudah. ini ya, bahayanya kita meninggalkan sholat atau meremehkan sholat sehingga mengeluarkan sholat daripada waktunya ya, pernah Sayyidina Nabi Musa alaihissalam datang seorang perempuan min Bani Israel. Jadi ruwiya annamra'atan min Bani Israel jahat ila Musa alaihissalam datang kepada Nabi Musa. Perempuan umat Nabi Musa datang kepada dia, Fagalat ya Rasulullah, inni adzabtu dzamban 'aziman. Wahai Rasulnya Allah, aku ini sudah berbuat dosa yang sangat besar. Wakatub tu minhu dan aku sekarang ingin tobat daripada itu dosa ilallahi ta'ala fad'ullaha maka mintalah mintakanlah kepada Allah ayaghfira li dambi untuk diampuni dosa-dosaku wa yatubu alayya sehingga Allah akan mengampuni daripada semua dosa yang aku kerjakan faqala Musa Berkata Nabi Musa kepada ini perempuan, "Wa madam buka Apa dosamu yang sangat besar tadi?" Gala dia ya Nabi Allah. Perempuan tadi berkata, "Ya wahai Nabi Allah, ini zina itu aku berzina. Wa waladtu waladan, kemudian setelah aku berzina, aku melahirkan seorang anak. Faqataltuhu. Setelah lahir itu anak, aku bunuh itu anak." Faqala Musa, berkata Nabi Musa dengan marah, Ukhruji ya fajirah, keluar kamu dari sini wahai fajirah, orang yang berbuat jelek. La tanzil narun minas sama fatahriguna. Jangan-jangan sampai kita ini ke datang api akhirnya menghancurkan kita semuanya. Akhirnya akan menghanguskan kita semuanya. Takut Nabi Musa karena perempuan dosa yang dikerjakan oleh perempuan ini mereka semuanya yang daerah itu akan kena balak karena sebab perempuan ini fakharajat min indi munkasiratal galab akhirnya perempuan tadi keluar dari tempat Nabi Musa itu dengan hati yang sedih Fanazala Jibril alaihissalam kemudian Jibril turun wagala berkata kepada Nabi Musa ya Musa Ar-Rabbu Ta'ala yaqulu laka Allah mengatakan kepada kamu wahai Musa lima radatta ta'ibah kenapa kamu menolak orang yang bertobat Ama wajadta syarran minha Bukankah kamu mendapatkan yang lebih jelek, lebih jahat, lebih keji daripada itu? Masih ada yang lebih parah daripada yang dikerjakan perempuan tadi dosanya. Dia berzina, setelah itu membunuh. Masih ada yang lebih keji daripada ini perbuatan, lebih jelek daripada ini perbuatan. Berkata Nabi Musa, "Qala Musa ya Jibril, wa man huwa syarrun minha?" Kata Musa kepada Jibril, siapa itu orang yang lebih jelek daripada orang yang mengerjakan tadi perempuan tadi? Galatarikus sholah itu orang yang meninggalkan sholat amidan mutaamidan dengan sengaja dan dia sengaja mengeluarkan pada waktunya. Ini orang yang mengeluarkan sholat pada waktunya atau meremehkan sholat daripada waktunya. Ya, Mudah-mudahan ya, kita bisa menjaga salat kita, menertibkan salat kita yang selalu meninggalkan salat mudah-mudahan Allah ya menjadikan memberi taufik hidayah sehingga kita bisa mengerjakan salat dengan rutin dan mudah-mudahan orang yang selalu berantakan salatnya Allah akan menjadikan salatnya tertib eh, mudah-mudahan juga bagi orang yang sholatnya masih tidak sesuai dengan yang disyariatkan daripada rukunnya, daripada syurutus syurutus sholat, daripada sesuatu yang membatalkan sholat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga dia mau belajar dan bisa mengetahui daripada rukun-rukun sholat syurutus sholat dan yang membatalkan sholat Amin ya rabbal alamin.